yang seperti yang dia lakukan di kampus-kampus karena adanya kurang etis karena menimbulkan efek yang sangat bahaya seperti organisasi generasi gunung segala macam ini enggak ini ini jelas kita tidak masuk sini yang kita bolehkan hanya bentuk tertentu saja seperti ada ibu-ibu punya organisasi untuk organisasi yang membantu pakai miskin janda-janda yang yang tidak punya suami lalu dibantu memiliki pemanya badan organisasi dia itu tidak masalah atau dia punya kelompok kajian organisasi sini tidak masalah. Tapi organisasi yang umum ikut partai politik namanya nah, ini enggak. Ya, jangan nanti disalahkan pada kita oh, Ustaz membolehkan organisasi itu enggak. Yang kita maksud apabila operasi sosial dan itu layak dilakukan wanita. Wallahu a'lam. Ustaz mohon penjelasan apakah sok menjadi fitnah dengan istri anak ha? berpakaian hitam, bercadar, berjilbab panjang sampai mata kaki. Apa? Enggak, yang fitnah apabila kita berjalan sesuai dengan syar'i, bukan kita yang fitnah orang yang fitnah kita. Harus paham kan? Apabila kita menjalankan agama, itu bukan seperti dahulu orang-orang mukmin disiksa dan di apa, apa terjadi ya kan? Karena mereka beriman. Ini bukan jadi memang kita yang menjalankan agama mesti menghadapi fitnah. Ada saja fitnah-fitnah itu. Ya. Diuji kita menjalankan agama. Kalau enggak semua orang mampu, ya kan? Maka bukan begitu, Mas. Apakah tok menjadi fitnah bila seseorang ikhwan berpakaian sunnah ini gamis dengan alasan berpakaian sesuai keutamanya? Masalah gamis ya Ikhwan, tidak ada pakaian, ada juga sekarang ya sebagian ya mengatakan pakaian tidak gamis itu pakaian celana ini bid'ah atau mengatakan tasabuh. Ini perlu pertimbangan para ulama lagi. Ya. Yang tasabuh adalah apabila itu spesial bagi orang kafir. Yang penting kita pakaian, pakai celana, nggak masalah. Yang penting tidak ketat dan di atas mata kaki, itu bukan tasabuh. Karena masalah tasabuh ini masalah yang sangat butuh pada ketelitian dalam mengatakan tasabuh ya, Ikhwan. Ada orang sekarang takjub sekali, tersabu sedikit tersabu bagi mereka. Tidak paham. Mereka pakai sarung apa tidak tersabu? Tersabu dengan orang lain dia di sana, orang Hindu, pakai orang Hindu aslinya itu. Sarung itu. Iya. Bukan asli orang Hindu, sarung itu. Iya kan? Mana celana, ada shibhu, ada yang mirip dengan sirwal dalam masa Rasulullah SAW. Rasulullah boleh kan sahabat memakai hal itu. Bahkan Rasulullah SAW juga memakai pakaian Orang-orang Yaman itu orang Nasara. Ya. Semua barani itu pakaian bukan orang Arab asli. Jadi yang penting tidak melanggar kaidah pada syariah. Adapun bentuk pakaian itu tidak ditentukan oleh sebab itu nggak ada. Ya, memang dalam hadis yang disebutkan antum libas lorotul akomis. Komis yang dimaksud kepada masyarakat Rasulullah bukan komis seperti sekarang. Jangan dipahami, komis ini bukan seperti ini komis masyarakat Rasulullah SAW. Ya, ya iya sebab itu kita memang afwan ya. Sebagian saudara-saudara kita yang bersemangat untuk sunnah kadang-kadang kelewatan ya kan dalam hal-hal seperti ini. Jadi menyulitkan. Saya masih ingat waktu saya ke Bontak, ada pengakuan dari jamaah. Saya itu ingin hadir pengajian Bapak eh, kalian itu katanya. Yang gak ono itu seragamnya. Apa artinya? Saya nggak tahu bahasa Jawa itu bilang. Saya itu nggak mampu seragamnya itu nggak mampu saya. Gitu. Jadi hanya karena pakaian orang mendengarkan majelis ilmu. Subhanallah. Ya ikhwan, perlu pada hikmah dan perlu kepada ilmu lagi kita berdakwah. Jangan tolak tergesa-gesa. Apakah jadi kita kan sudah jawab tadi, ketika kita menjalankan agama, pasti ada fitnah, artinya kita yang di, dicobai, diuji kita. Yang memfitnah dia yang berdosa. Kita justru apabila sabar mendapat pahala. Kemudian anak punya buku-buku haraka, baiknya diapakan Ustaz dibakar, ya. Jangan dikasih teman. Ini memfitnah nanti. Dibakar atau disimpan, dibakar atau dibikin untuk apa? Bungkus-bungkus makanan nggak apa-apa. Ustaz tolong oh, jelasin definisi apa ini? Apa nih? Surah, sur, sunnah. Oh sunnah, karena yang selama ini saya tahu sunnah adalah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Memang sunnah dalam istilah para fuqaha berbeda dengan para muhadisin dengan para ulama akidah. Ada berapa istilah sunnah? Oh sunnah dalam istilah ulama muhadisin adalah ma'udhi fa'ilah Nabi sallallahu min aqwal wa af'ali ini wa takrir au sifat. Jadi segala sesuatu yang diidokakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan, perbuatan atau takrir, pengakuan dan juga sifat. Ini sunnah menurut muhadisin. Adapun sunnah menurut ahli akidah yang kita terima semua ini sunnah lawannya adalah bid'ah ini ajaran akidah Rasulullah SAW. itu sunnah Terus itu banyak kita kitab akidah dengan judulnya asun sunnah kemudian ada sunnah menurut fuqaha dan sunnah menurut usul sunnah menurut ulama usul adalah dalil kedua setelah Al-Qur'an dalil ala hadis masalah kitab dan sunnah jadi dalilnya adalah kitab dan sunnah maksudnya sini adalah lawan dari apa setelah Al-Qur'an dan sunnah hampir murid dengan apa yang dikatakan oleh hadisin dan dalam fukaha itu fukaha mengatakan suatu yang dikerjakan ditinggalkan tidak berdosa dikerjakan berapa berhala. Nah, dan sunnah ini sering dalam istilah mustaakhirin. Ulama mustaakhirin menggunakan hal seperti ini. Maka sunnah seperti ini lawannya eh, temannya adalah manduk sering atau ketawa. Nah, ini maksud istilah sunnah. Ketika ada ulama mengatakan sunnah, itu kita lihat dulu persoalannya apa. Umpamanya, sholat jamaah adalah sunnah. Maka di sini bukan definisi sunnah menurut ulama fuqaha. Sebenarnya perkataan uh, Ibnu Mas'ud, "In taraktum in inna hadhihi la sunnah sunnah sunnah terhadi." Sunnah petunjuk. Maksudnya ini adalah sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu Pemanya pakai jenggot adalah sunnah, bukan berarti sunnah hukumnya apa? Manduk, tidak. Nah, ini sering dipahami oleh orang. Ya, yang sunnah dan istilah istilah fuqaha itu manduk atau tatawu. Mau mencukur jenggot hukumnya haram, bukan sunnah lagi. Kalau dengan para teliti menurut orang Kemudian Ustaz tolong ceritakan sedikit tentang Syekh Muhammad Sururi aktivitasnya ilmunya. Saya tidak kenal dia bagaimana ceritakan. Bukan guru saya, nggak pernah ketemu dengan saya. Ya kan? Gimana pula saya ceritakan. Mau cerita seorang kita kan tahu di mana lahirnya, mana siapa gurunya. Secara umum fikra sururiya, secara umum fikra sururiya saya katakan cirinya mereka yang yang secara umum ya secara umum adalah pertama dalam akidah asma sifat mereka sesuai dengan tidak alusunah jamaah. Tetapi dalam dua hal mereka melenceng. Dalam hal taat kepada penguasa, dalam hal menghargai para ulama. Jadi mereka suka melecehkan ulama, terutama para ulama-ulama al-sunnah wal jamaah seperti Syekh bin Syekh Albani, Syekh Muhammad Saimin, Syekh Mukbil, Syekh uh, apa, Syekh Robi, dan nah, para ulama al-sunnah suka melecehkan mereka. Ini kiri mereka. Atau melecehkan pemerintahan, terutama pemerintahan Saudi. Tapi kalau dari segi akidah, dari segi jenggot mereka berjenggot, dari segi pakaian mereka tidak isbal. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Tapi tahunya dari fikra mereka nanti. Kalau mereka suka mencela penguasa, suka bicara masalah takbir, kemudian kedua mereka itu adalah apa? Suka mencela para ulama Ahlussunnah jemaah, ini ciri mereka. Ini ciri mereka, dua hal ini. Tapi dalam hal lain itu mereka hampir mirip dengan kita. Pakai jenggot, ya kadang-kadang mereka itu juga ada hal yang tidak pakai jenggot itu umumnya mereka itu. Kemudian mereka itu pakai jenggot dan juga dalam tahun asma sifat itu mereka seperti kita. Tidak ada bedanya. Tapi dalam dua titik tadi itu di sini jelas nanti mereka akan berpecah dengan kita. Tapi Muhammad Surur saya tidak kenal dia dan tidak pernah melihat dia. Ya. Apakah sistem kerajaan atau khalifah yang sesuai dengan sunnah? Hal ini barangkali tidak pernah kita lakukan karena ya tidak ada yang mau kita <laughs> mengerjakan walaupun kita terangkan nanti ya kan. Yang penting khilafah itu sampai hari kiamat setelah terputusnya khilafah nabuah tidak akan ada. Karena kata Rasulullah SAW tadi diberi kondisi dalam Islam hanya berapa? 40 lah. Tahun sumal kata Rasulullah SAW. Kemudian kerajaan-kerajaan. Kecuali nanti datang mah, Mahdi. Ini yang terakhir. Jadi kalau ada orang menyuarakan khilafah, semua sekarang Ya, <clears throat> Ada kerajaan. Kerajaan memang ya dalam Islam itu ada bentuk kerajaan. Yang penting sebetulnya apakah bentuk presidensial atau kerajaan itu bukan itu yang penting. Yang penting bagaimana proses pemilihannya dan ketaatan kita kepada penguasa tersebut. Jadi boleh saja dinamakan presiden, tapi memang fungsinya sebagaimana yang terangkat oleh agama itu nggak masalah. Bukan nama yang dipersoalkan. Tapi sistem kerajaan pun tidak masalah. Tidak wajib pokoknya setiap orang yang berkuasa harus diwajibkan wasiat kepada orang yang setelah dia tidak juga. Tapi walaupun sistem kerajaan pun tidak menentang selama sesuai dengan apa aturan-aturan saat seperti di Saudi Arabia. Kan kerajaan di sana sistem kerajaan ya turun temurun ya kan pada keluar keluar raja. Itu pun tidak menentang. Yang penting apa sesuai dengan aturan-aturan syari. Oleh sebab itu umpamanya Abu Bakar tidak berwasiat kepada keturunannya. Pada siapa dia wasiat? Kepada ha? Umar. Dan Umar mengatur al tidak usah kepada anaknya, dia wasiat kepada siapa? Kepada 10 orang sahabat yang hidup waktu itu tinggal yang eh, tertinggal lima orang sahabat, maka dia pilih dengan sistem syuroh. Tetapi apakah salah juga? Keturunan tidak ada ketentuan boleh keturunan apabila memang berhak dan bisa mampu begitu. Ya, memang terjadi kesalahan dalam sebagian sejarah Islam seperti ada pengangkatan anak yang kecil udah angkat sebagai raja. Ini memang tidak bisa karena dia tidak mampu men mengurus apa urusan umat itu jelas. Tapi selama walaupun sistem kepresidenil atau kerajaan semacam Islam tidak menentukan bentuk tertentu, yang penting prosesnya sesuai dengan syar'i dan juga apa namanya apa namanya pelaksanaan dia sesuai dengan syar'i. Allah a'lam Apakah salat sah salat yang memakai baju warna merah atau kuning? Selama ini saya nggak tahu itu warna khusus untuk sholat ini. Ya kan? Waju merah, waju kuning boleh aja sholat. Memang ada larangan dari sholat salam memakai waju merah yang murni. Itu ada. Tapi masalah sholat sah. Ya kan? Dan melarangnya itu para ulama juga mengatakan apa kali tahrim atau makruh. Kita mengenal Saudi Arabia adalah negara yang menegakkan hukum Islam, tapi mengapa masih ada bank-bank riba di sana? Begini, ikhwan. Sekarang dunia, antum kalau menginginkan dari penguasa, sebagaimana seperti di rumah umroh Aziz, tidak akan pernah. Jangan antum bermimpi, jangan meminta dari penguasa di akhir zaman ini seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak akan pernah ada. Zaman semakin zaman akan semakin jelek. Sudah digambar oleh Rasulullah dalam sabdanya. Maya di zaman indah karuni mangkablah. Tidak datang suatu masa kecuali lebih jelek dari masa sebelumnya. Jadi memaksimalkan sudah sudah. macam pula sekarang urusan dunia ya Tuhan tidak bisa sekarang ini. Sekarang kita ketergantungan dengan berbagai pihak, apalagi dengan adanya PBB. Dengan penekanan-penekanan yang banyak. Sebetulnya yang kembali kepada kaum muslimin, jika kaum muslimin tidak mendapat uang di sana apa? Kan tidak hidup bangun. Kemudian juga di masa Rasulullah SAW masalah riba itu kan tidak dicambuk ya apa hukumnya dikembalikan kepercayaan kepada kaum muslim sendiri kan. Oleh sebab itu tidak ada hak tidak ada hak bagi orang yang makan ri, riba kan tidak ada. Pokoknya dipotong tangannya ya kan ada haknya. Tidak ada haknya. Jadi kembalikan ini masalah hukum agama. Ini kembali kepada apa? Kepada kaum muslim itu sendiri. Ya, dema penguasa selayaknya memang ya milik pengaruh harus berjuang juga melarang hal seperti itu. Tapi masa sekarang kena, kepada antum anak katakan, kalau antum ingin seperti masa Umar bin Abdul Aziz, maka antum juga ingin seperti umatnya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ketika orang-orang Kufah mengatakan kepada dia, Ya Ali bin Abi Thalib, lakukanlah ini sebagaimana para sahabatmu yang belum sebelumnya melakukan kekuasaan. Kenapa di masa kamu ini banyak sekali kekacauan? Apa kata bin Abi Thalib? Mereka itu aman dan sukses memerintah karena rakyatnya seperti saya. Saya kasih bawa pemerintah saya ke neraka seperti Anda. Jadi jangan dulu menyalahkan pemerintah. Diri Anda bagaimana? Begitu. Kemudian, apakah ilmu itu sesat? Apa kesesatannya Ustaz? Oh, ini banyak sekali pertanyaannya ini. Ikhwanul muslimin. Ya. Memang memiliki catatan yang banyak betulnya. Di antaranya mereka menamakan namanya yaitu memiliki menyampur adukan semua kelompok. Kemudian memiliki fikro yang namanya haroka. Haroka itu tidak menggerakkan kaum muslimin kekuatan untuk melawan pemerintah. Demi menegakkan khilafah Islamiyah. Ini jelas. Para ulama jauh berilmu sebelum kita, Imam Syafi'i yang mana mereka hidup di masa-masa yang memang pemerintah-pemerintah yang zalim juga itu tidak ada. Dan mereka ini terfitnah dengan fikrah-fikrah takfir jelas ikhwan muslimin. Ya, di antara fikrah yang paling bahaya mereka bicara fikrah takfir, mengkafirkan para penguasa-penguasa yang tidak menegakkan hukum Islam. Ini fakirnya mereka ini. Sebab itu mereka melakukan berbagai macam bentuk menukar-menukar untuk me, apa me, apa, me, meraih kekuasaan. Jadi kalau kita bicara ini masalah ilmu ini banyak sekali ya, tidak mungkin dalam waktu sekian ini. Cuman secara jelas itu saja. Di antaranya fitrah mereka yang paling mendasar itulah fikrah takdir. Dan yang kedua adalah tidak taat kepada penguasa. Taat penguasa adalah wajib. Sekali penguasa itu zalim. Baca kitab Imam Muslim, Imam Muslim, kitab Imarah. Wa in akhadha malan wa sekalipun dia mengambil hartamu dan memukulmu. Asli hati, kata Rasulullah SAW. Kalau ternyata baik, itu tidak perlu disuruh orang sudah taat. Tapi kenapa ada perintah taat kepada penguasa? Karena penguasa itu ada yang zol, zolim. Banyak hadis tentang ini. Kata Rasulullah SAW. Bahkan sahabat ada mengatakan, apa yang membayar itu bisa? Gak perlu kalau yang pedang. Kata Rasulullah, nah, eh, bir. Fa'inna ma'alaikum wa wa'alaih ma'humilu. Kalian akan bertanggung jawab apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka bertanggung jawab kepada apa yang diperintahkan kepada mereka. Kita tidak akan memikul dosa mereka. Jadi oleh sebab itu, Hasan Basri mengatakan, Hasan Basri, kekejaman hajat ini adalah hukuman Allah kepada kita. Jangan kalian tolak hukum Allah dengan pedang, kata hajat, eh, kata Hasan Basri. Jadi banyak sebetulnya hal-hal yang memang kita harus jelaskan ini terutama dalam bidang politik membolehkan kita diam keluar dalam kancah politik kan iya kita politik ini tidak tidak akan berpengaruh apa apa kita semuanya main permainan-permainan yang sangat licik ya namanya politik diungkapkan oleh seorang saya menukil dari perkataan Malik bin Abdul Aziz al-qul itu al-kadhibu al-kadhib jadi politik itu adalah kebohongan di atas kebohongan itu siasat Berbeda dengan kasus syariah. Iya. Kemudian ada banyak klub-klub Islam saat ini. Ustaz yang mana yang mendapatkan petunjuk? Kita tidak mesti ke petunjuk. Yang mendapat petunjuk orang yang menjalankan sunnah Rasulullah dan berpaham sebagaimana pengamalan sahabat. Itu saja. Boleh saja menamakan ini, menamakan itu. Kita tidak bisa. Yang penting setiap orang yang berjalan sesuai ini, dia harus petunjuknya. Tidak perlu nama, bukan nama, bukan label. Walau ditulis di di bajunya, ahlu sunnah wa jamaah dengan cintaan tidak ada persoalannya. Kalau memang tingkah laku dan manhajnya tidak sesuai dengan manhaj al wal jamaah. Jadi dinamakan mahatnya ini, nah itu nggak ada manfaatnya. Apakah fitnah yang terjadi di kalangan salaf saat ini mengharuskan kita diam atau bagaimana? Kita adalah harus mencari ilmu dan kita menuntut ilmu dari orang-orang yang belajar pada ulama.